amma ma siwa dzalika minal muhtasab fa umurun maka muhdas perkara-perkara bid'ah yang lain lain safar untuk jarak kubur dan yang lainnya adalah as salat tinggal kubur mutlaqah salat dekat kubur secara mutlak maksudnya baik kuburnya banyak ataupun kuburnya sedikit dan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dan membangun masjid di atas kubur. Ketawa tarat anusus dalil-dalil yaitu hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini mutawatir binahi andalik yang melarang menjadikan masjid sebagai menjadikan kubur sebagai masjid. Maka kata peterlit dan ancaman keras tentangnya. Maka di sini beliau mengatakan hadis hadis-hadis yang melarang menjadikan kubur sebagai masjid itu mutawatir. dan bentuk menjadikan kubur sebagai masjid adalah dengan membangun masjid di atas kubur artinya kuburnya ada di dalam masjid atau ya, sholat di dekat kubur Fa'amam bina'ul masjid alal kubur membangun bangunan masjid di atas kubur maka amatul ulama itu wa'if maka mayoritas ulama dari berbagai mazhab dari berbagai kelompok yaitu berbagai mazhab soroha menegaskan terlarangnya hal ini karena mengikuti hadis Soraha dan menegaskan Ashabuna Hanabila dan para ulama yang bukan Hanabila yaitu Ashabul Malik Malikiyah Syafi'i Syafi'iyah dan yang lainnya kita haram haramnya membangun ya, masjid di atas kuburan. Ini kata Syekhul Islam hmm, Hanabila, Malikiyah dan Syafi'iyah itu tegas mengatakan membangun masjid di atas kuburan hukumnya haram. Yang penting di sini kita mengatakan Syafi'iyah itu eh, mengharamkan membangun kuburan di atas masjid. Namun di antara ulama ada yang memutlakan atau menggunakan dalam masalah ini kata-kata karoha, makro. Sebagian ulama cuma mengatakan akroh dan atau makro. Dan aku tidak tahu oniyabi tahrim atau tanzihu. Oniyabi yang dimaksudkan dengan makro di sini adalah makro haram ataukah makro yang makro karena cuma dikatakan makruh wala raiba dan tidaklah ragu bil untuk memastikan bitahrimihi yang dimaksudkan adalah makro tahrim mengapa mengingat hadis-hadis selama masalah ini Karena Muslim dalam sahihnya dari Jundub bin Abdullah al-Bajali dia mengatakan kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum meninggal mengatakan, ini aku berlepas diri kepada Allah jika aku memiliki khalil dari kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka seandainya aku menjadikan dari umatku khalilku, saya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Maka hadis ini dalil keabsahan khilafah Abu Bakar. Ya. Ini dalil keabsahan kekhalifahan Abu Bakar. Wajul istidlalnya karena Nabi mengatakan seandainya aku mengangkat Khalil maka Abu Bakar lah orang. Maka Abu Bakar adalah orang yang sangat-sangat aku cintai. Dan seorang itu akan jika seorang itu akan meminta orang yang paling dia cintai untuk menggantikannya. Itu umumnya orang, kaidah dalam bermuamalah. Orang itu biasanya akan memilih orang yang paling dekat di hatinya untuk menjadi penggantinya. <coughs> Dan di sini dalil bahwasanya orang yang paling dekat di hati Nabi adalah Abu Bakar. Maka mengingat kaidah umumnya orang itu akan memilih orang yang paling dekat di hatinya untuk menggantikannya, menggantikan posisinya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya eh, kekhalifahan Abu Bakar adalah satu hal yang sah dengan kata lain kita katakan hadis ini mengisyaratkan supaya Abu Bakar lah yang diangkat sebagai khalifah. Karena lima hari sebelum Nabi meninggal Nabi mengatakan orang yang paling beliau sukai adalah Abu Bakar. Orang yang paling dekat di hati adalah Abu Bakar. Allah ingatlah wa inna mangkana kebelakum orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Ingatlah maka janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah, sehingga aku melarang kalian untuk melakukan hal itu. Dan dari Aisyah Radulah anha dan Abdullah bin Abbas keduanya mengatakan, lama nazala fi Rasulillah ketika turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-maut. Tafiqah maka mulailah beliau ya terah meletakkan khamisah kain beliau di wajahnya. Faidah irtama, maka jika beliau sudah kesusahan bernapas, maka kasyafa, maka beliau buka kainnya. Fakola wa wakadharik, maka beliau mengatakan dalam kondisi demikian, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. e, kalimat ini bisa maknanya khobar dan bisa maknanya doa. Lanatullah al Yahud wa Nasara itu mungkin untuk dimaknai dengan bimakna khobar atau bimakna doa. Dan ada dua kemungkinan ini maka kalau diminta untuk milih maka pilihan yang mungkin lebih tepat adalah khobar untuk menyatakan sudah pastinya laknat untuk mereka. Karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kata Aisyah, Nabi mengatakan hal ini yuhabiru ma'asunau. Untuk mengingatkan umat agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Akhraja dan Bukhari dan Muslim juga meriatkan dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Qatala Allah Yahud wa Nasara Allah melaknat Yahudi Qatala Allah Yahud Allah melaknat Yahudi mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid tempat ibadah dalam melihat salah satu riwayatnya muslim Allah melaknat Yahudi dan Nasrani itu yang menjadikan kubur para nabi maka tidak sebagai tempat ibadah maka berkaitan dengan larangan menjadikan masjid masjid kubur sebagai tempat ibadah maka yang pertama Nabi memberitakan ini adalah ulah Yahudi dan Nasrani dan kita terlarang untuk tersebut dengan mereka dan yang kedua Nabi menceritakan bahasanya Yahudi dan Nasrani Allah laknat dengan sebab perbuatan ini dan yang ketiga Nabi menegaskan Bahasanya Nabi melarang. Ala falat tatakhidul kubur masajida fa ini anhakum anda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayatihi, di akhir hidupnya. Itu dengan Nabi katakan ala falat tatakhidul kubur masajidah. Suma inna la'ana ini larangan menjadikan kubur sebagai masjid lima hari sebelum meninggal. Suma inna anak dan Nabi melaknat bahwa siak fisyak maksudnya sakaratul maut pada saat Nabi dalam kondisi sakaratul maut Nabi melaknat orang Yahudi yang melakukan hal itu untuk mentah mentahdir umatnya untuk mengingatkan umatnya agar tidak melakukan hal itu Aisyah mengatakan Biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata fi maradihi dalam sakitnya aladilam lam yakum minhu yang tidak sembuh darinya yaitu sakit yang dilanjutkan dengan meninggal Ta'alallah Yahudi wa Nasara Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid walau da, walau la seandainya bukan karena itu niscaya kuburnya akan dinampakkan yang dimaksud kubur Nabi dinampakkan adalah dimakamkan di pemakaman umum, di bakek atau yang lainnya. Gair akan tapi Nabi khawatir kuburnya akan dijadikan sebagai masjid dijadikan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini berbicara tentang sebab kenapa Nabi dimakamkan di rumah Aisyah sini disebutkan sebabnya adalah karena Nabi khawatir kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Namun berdasarkan dalil yang lain, namun ada sebab yang kedua. Bagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Bani di Tahdiru Sajid dari Abu Bakar. Nah, Nabi mengatakan, Maksudnya setiap nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Dan Nabi meninggal di rumahnya Aisyah. Maka dimakamkan di rumah Aisyah. Maka kenapa Nabi dimakamkan di rumah Aisyah ada dua sebab. Sebab yang pertama ada di sini. Raira'ana khasya ayitakhoda masjidah. Sebab yang kedua adalah karena setiap Nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Dan ini adalah salah satu kekhususan Nabi itu dimakamkan di rumah. Adapun umat maka wajib dimakamkan di pemakaman umum bersama kaum muslimin. Sebagaimana yang Nabi praktekkan terhadap para sahabat yang meninggal. Dimakamkan di dalam rumah itu adalah ya, di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh orang sekarang ya, dimakamkan dalam rumah, di dalam kamar ini. Kenapa ditiba Nabi? Namun yang kita ikuti adalah bagaimana adalah apa yang Nabi praktekkan kepada para sahabat yaitu memakamkannya di pemakaman Dan nanti saya dalil bahasanya <clears throat> yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid itu bukan hanya membangun bangunan masjid di atas kubur. Namun termasuk membangun termasuk uh, mem, uh, menjadikan masjid di atas kubur adalah beribadah di dekat kubur. sisi pendalilannya khasya aita kota masjidah. Jadi takut kuburnya dijadikan masjid. Dan tidak mungkin sahabat bikin bangunan di seandainya makam Nabi dibakai kemudian bangun masjid dibakai, enggak mungkin satu hal yang baik satu hal yang mustahil masjid Nabi ada di sebelahnya Nabi dimakamkan di kemudian bikin masjid di Baqi mungkin oleh karena itu zahir dari kata-kata royal anal Khosya ayutahoda masjidah masjid di sini adalah masjid Lurwota itu dijadikan sebagai tempat ibadah tempat sujud karena kalau mau dibangun masjid satu hal yang terlalu mengada-ada oh, sebelahnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sama pakai itu cuma sebelahan. jadi Masjid Nabawi jadi pakai. Tidak mungkin. masjid di sini diartikan dengan masjid bangunan. Maka sebagaimana tadi kita katakan, biasanya membangun Eh, masjid di atas kubur itu adalah sholat di dekat kubur, kubur mutraka dan binaul masjid membangun bangunan masjid. Dan kalau Imam Ahmad dalam musnadnya kata Syekhul Islam dan jayid dengan sanad yang jayid dari Ibnu Mas'ud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang mengalami kiamat. bom ahya dan mereka hidup. Kenapa? Karena kiamat tidaklah dialami kecuali orang-orang kafir. Karena orang yang beriman sebelum kiamat sudah dimatikan dengan angin lembut yang mematikan hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka sirarin itu Nabi sebutkan di sini dua jenis sejelek-jelek sejahat manusia. Dan dari Zaid bin Sabit radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat Yahudi mereka menjadikan kubur Ambil para nabi sebagai masjid oleh Imam Ahmad. Kemudian dari Ibn Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur. Perempuan-perempuan yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan di atas kubur, menjadikan masjid di atas kubur, demikian juga memberi surut, memberi lentera penerangan untuk kubur. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Lihat 6. diriatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, kalau si Abu Dawud dikasih di bab ziarah kubur untuk perempuan. Diatkan oleh Tirmidzi, kalau di Tirmidzi dimasukkan dalam bab larangan jadikan kubur sebagai masjid. Kata Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas, hadis Hasan. Kata Muhakkik, "Idza nazarna ila majmu' turuqihi," jika kita melihat keseluruhan jalan-jalannya dan sawahidnya maka di sini yasil sampai ke derajat derajat sahih. Maka di sini diperselisihkan kelemahannya dan kesahihannya. Sebagian ulama menghasankan semacam At-Tirmidzi demikian juga Syekhul Islam menghasankan sebagaimana saya baca di Fathul Majid kutipan dari Syekhul Islam dan menghasankan hadis sini bahkan di sini muhak muhakik saya nasar akal berani mengatakan sahih nah di sini ditaifkan oleh al albani di sini adalah hadis pokok di dalil ulama yang mengatakan terlarangnya haramnya perempuan jarah kubur bahkan dosa besarnya perempuan yang ziarah kubur karena la'ana karena ada laknat maka sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan misalnya ziarah kubur untuk perempuan adalah perbuatan terlaknat alias dosa besar Wafil bab dan dalam masalah ini, dalam masalah menjadikan kubur sebagai masjid terdapat banyak hadis dan banyak asar. Laisahata bukanlah tempat ini, karena kitab ini tempat untuk istiqsa'iha merincinya. Membahasnya secara detail. Maka masjid al-mabni yang dibangun di atas kubur para nabi dan orang saleh, para raja dan yang lainnya, ya ta'ayan wajib untuk dihilangkan. Caranya bihadmin dihancurkan atau bilairihi atau dengan cara yang lain dibakar atau Kata Syekhul Islam, "Hadza mimma la a'lamu fi khilafan bainal ulama al ma'ruf." Menghancurkan, merobohkan, masjid yang dibangun di atas kubur kata Islam adalah satu perkara yang aku tidak mengetahui khilaf di antara para ulama yang diketahui tentang hal ini. khilaf adalah tentang hukum sholat di dalam masjid tersebut. Namun makro juga tanpa khilaf. Waktu kau sholat fiha dan dimakruhkan sholat di dalamnya, dilarang. Dilarang sholat di dalamnya di dalam masjid yang masjid tersebut dibangun di atas kuburan. Artinya di dalam masjid ini ada kuburannya kata larang salat di dalamnya min ghairi khilafin a'lam tanpa ada khilaf setahuku maka terlarang kalau terlarangnya itu tidak ada khilaf namun sah ataukah tidak nah itu khilaf walatasyu indana fi madhab Wala tafsir dan salatnya tidak sah indana menurut kami Hanabilah. Di zahir mazhab dalam zahir mazhab Hanabilah. Di tarikh tasrik nggak ada pengertian zahir mazhab kalau Hanabilah. Hah? Istilah zahir madhab Tidak ada. Yang ada ini ya. Yang ada malah Hah? dia ya? Ada istilah zahir madhab kan? anak dia Ya. ini zahir mazhab ini istilah nggak tahu apa maksudnya secara detailnya maksudnya ya mungkin kurang lebih ya uh, ya jadi dalam mazhab itu kan ada banyak kaul ada banyak pendapat yang pendapat mana yang bisa jadi statusnya nama berstatus sebagai mazhab ini pendapat ini dan dari pendapat ini maka kemungkinan besar itu adalah maknanya zahir bukan sorry kalau itu tidak sah apa alasan Hanabilah mengatakan tidak sah sholat di dalam masjid yang di dalam masjid tersebut ada kuburnya li'ajinnahi walakni alwarid al tidak, karena adanya larangan dan laknat yang terdapat dalam hal tersebut ayo iya. nanti foto fotonya lain ya. kita bicarakan tentang terlihat. mata foto tiga disebutkan dalam kitab Muhni bahasanya barang siapa yang membawa masjid di Makbah di eh, pemakaman bainal kubur di antara di sela-sela kubur itu pemakaman dan ada masjid di tengah-tengahnya. Bahukmuhu hukmuha. Maka hukum masjid tersebut bagaimana hukum hal ini. Itu masjid yang di dalamnya ada kubur. Sama-sama tidak boleh sholat di sana. Kalau menurut anak bila maka masjid yang ada di dikelilingi oleh kuburan itu sebagaimana masjid yang di dalamnya ada kubur. Oleh ahadis ukhar, akhar dan karena hadis-hadis yang lain. Walaysa fi hadhil mas'alah khilafun dan tidak ada dalam masalah ini perbedaan pendapat antara yang dimakamkan satu ataukah lebih dari satu. Wa inama ikhtalaf ashabuna akan tapi Hanabilah berselisih pendapat tentang fi makbarah al-mujarradah al-masjid. Untuk makbarah pemakaman yang tidak ada masjidnya. Maka supaya disebut makbarah hal hadduha apakah batasannya itu tiga kubur ataukah yudha dilarang untuk sholat indal qabril fadli di dekat kuburan yang sendiri ya, meskipun tidak ada kuburan yang lain ala wajahain di sini ada wajahain dua pendapat Jadi Hanabilah itu tidak ada khilaf di antara Hanabilah tentang tidak bolehnya sholat di dalam masjid yang di, di masjid tersebut ada kuburannya, baik kuburannya satu ataukah dua. Di dalam masjid itu ada kuburannya, kuburannya satu, dua atau tiga atau banyak itu Hanabilah tidak khilaf, tidak boleh sholat di sini dan tidak sah sholat di sini. Namun ada khilaf di antara Hanabilah tentang sholat di dekat kuburan. Tentang larangan sholat di makbarah. Nabi mengatakan semua masjid, semua bumi adalah masjid kecuali hamam dan makbarah. Tidak boleh sholat di makbarah. Apa yang dimaksud makbarah? Dan yang makbar yang dimaksudkan di sini tidak ada masjidnya, tidak ada bangunan masjid. Apa yang dimaksud larangan sholat di pekuburan? Yang dimaksud pekuburannya adalah mujarodah anil eh, anil kubur, anil masjid, al mujarodah anil masjid yang tidak ada bangunan masjidnya. Ini ada khilaf ada dua pendapat di antara Hanabilah. Ada yang mengatakan minimal untuk bisa disebut makbarah di situ ada tiga makam. Kalau kurang dari tiga makam maka daerah itu bukan makbarah. Pendapat yang kedua di antara Nabila, batas minimal untuk disebut makbarah jika di situ ada satu makam. Maka maka sudah bisa disebut makbarah. Ingat khilafnya ini adalah jika di situ tidak ada masjidnya. Ini, tapi ingat ini khilaf antara Hanabilah. Namun kalau di masjid tersebut kalau kuburannya itu ada di dalam masjid maka Hanabilah tidak khilaf tentang tidak boleh. kalau wajahin ada dua wajah wajah itu khilaf di antara ulama-ulama ya artinya eh, di antara ulama sini maksudkan adalah Hanabila artinya Imam Ahmad tidak punya pendapat dalam masalah ini Imam Ahmad nggak punya pendapat tentang masalah ini nggak membahas tentang masalah ini yang bahas adalah ulama-ulama Ahmad. Semuanya tarolat an-nahyu dan larangannya akan jadi lebih keras lagi jika tanah tersebut adalah tanah hasil rampasan. Mislumat dunia, ala ba'dil ulama awisalihin sebisa masjid yang dibangun di atas kuburan ulama atau orang soleh dan yang lainnya. Memang amat madfunan yaitu orang-orang yang dimakamkan di makbarah musabbalah di makam yang statusnya wakaf. Wakaf itu istilah lainnya, istilah yang dipakai oleh para ulama, istilahnya adalah musabbalah. Artinya diwakafkan Karena wakaf itu bisa pilihlah Karena wakaf itu bisa pilihlah Maka diistilahkan wakaf itu istilah lainnya adalah musabbala. Musabbal, tasbin. Tasbin itu wakaf. Ini ada tanah wakaf Fabunia ala kuburihi masjid Kemudian di atas kubur ulama tersebut dibangunlah masjid Kalau enggak ya sekolah ya, Sekolah ya. Parah sekali ya Atau mungkin sekolah di maksudnya di sini ada masjid Kemudian masjid ini untuk belajar TPA atau yang lainnya Atau riba terlibat itu pada doa sufi. Istilahnya riba. Dia tempat belajarnya orang-orang yang belajar tarekat. Namanya riba. Pohon kalau bahasa kita ya pondok namun pondok sufi itulah di situ orang belajar tarekat sufi ya itu namanya riba atau dibangun di sana masyhad masyhad itu bangunan di atas kubur rumah-rumahan atau yang lainnya untuk kubur orang soleh itu namanya masyhad Artinya apa? Kubur orang soleh ini ya, <clears throat> dimegahkan, dikasih bangunan, kasih cukup, kasih apa-apa. Namun tidak sampai dibuat masjid. Wajuila fihi dan dibuat di sana matahara tempat bersuci dan untuk wudhu untuk mandi. Awalnya jalan atau tidak dijadikan maka perbuatan semacam ini mengandung beberapa hal yang haram. Ini ada kuburan, kuburannya itu di di, di tanah wakaf, kemudian dikasih cungkup, itu haram dengan beberapa alasan. Kata Syekhul Islam, ada kuburan kok dibangun di atas kuburan tersebut cungkup atau apa bangunan apalagi sampai masjid ini perbuatan ini mengandung beberapa hal yang haram. Keharaman yang pertama, yang namanya pemakaman musabalah, pemakaman wakaf. Maka tidak boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut fi ghairi dafni selain untuk pemakaman min ghairi takwidin tanpa ada kompensasi beritifak dan sepakat ulama Fabina masjid maka membangun masjid atau uh, atau sekolah atau ribat via di makbarah wakaf itu hukumnya sebagaimana memakamkan mayit di masjid wakaf atau kabina il khonat wanahwiha nahwiha makbarah atau hukumnya sebagaimana membuat khonat ya, membuat warung dan semacamnya di makbarah. Maka bina il masjid atas bagaimana membangun masjid fitarik di tengah jalan yang dibutuhkan oleh banyak orang ialah masjid untuk berjalan di sana. Gimana hukumnya ini ada jalan raya orang bikin warung di situ? Tidak boleh. dengan mengganggu orang yang jalan lagi hukumnya tidak boleh gimana hukumnya ada orang yang meninggal dan minta dimakamkan di dalam masjid masjidnya masjid wakaf tidak boleh maka demikian juga ini ini ini tanah tanah makam namun tanahnya tanah makam wakaf maka tidak boleh orang manfaatkan di sana satu-satunya pemanfaatan yang boleh di sana adalah cuma memakamkan saja. perlu membuat bangunan tidak boleh. Itu beritifak dengan sepakat ulama. Banyak ulama sepakat kalau tanah makam itu adalah wakaf maka cuma boleh pemanfaatan di sana adalah cuma memakamkan saja membuat bangunan itu tidak boleh karena mungkin diantara hikmahnya adalah karena ini adalah wakaf. Iya. Karena ada tanah wakaf. Kalau dibuat bangunan nanti wakafnya berhenti nanti. Setelah penuh dengan bangunan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kemudian keharuman yang kedua, kalau orang membuat bangunan di atas kubur, membuat masjid di atas kubur, istimal maka mengandung eh, ghalibu e, umumnya nabesh membongkar kuburan kaum muslimin dan mengeluarkan tulang orang-orang yang mati. Kama 45 sebagaimana telah diketahui fikatir dalam banyak min hadil mawadhi dalam berbagai mawadhi pembahasan. Kalau orang mau, ini ada kuburan soleh, terus di sini banyak ada banyak Kubur, ketika mau dibawa ke masjid di situ gimana? Ini kan tentu dibungkari. Ini perbuatan yang pada asalnya adalah hal, Membangun kubur, membongkar kuburan itu hukumnya hukumnya adalah hal. Kemudian yang ketiga, dia oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir, Nabi Shallallahu Rasulullah SAW melarang membuat bangunan di atas kubur. Lihat foto satu, Afatnya teksnya di Muslim dari Jabir Qad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijasas al-qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapuk kuburan, mendudukinya dan membuat bangunan di atas. Kemudian kalau dibangun masjid di sana, maka pasangannya masjid adalah membuat matahir. Lihat dua. Matahir jamak dari matahara, yaitu tempat al muadzah yang disiapkan untuk tatahur untuk bersuci dan berwudu dan buang hajat. Dia adalah hamamah, kamar mandi atau dawatul miyah fi urfinal yaum dalam istilah kita saat ini. Dan matahir maka eh, dan kamar mandi itu adalah mahalun najasa adalah tempat najis maka membuat matahir, WC dan kamar mandi di sini di tanah wakaf kuburan ini baina maqabirul muslimin di antara kubur-kubur kaum muslimin dan min akbah min akbahima baca warabi al kubur ini adalah perkara yang paling jelek yang menjadi tetangganya kuburan tetangga kuburan yang paling jelek adalah kalau dikasih tetangga berupa tempat Nasi Nasiyama lebih-lebih idakan nama halul matahara jika tempat ya, WC dan kamar mandi tersebut adalah kubur seorang muslim. Kemudian dosa yang kelima adalah di sini dalam perbuatan ini ada perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid dan telah lewat beberapa dalil yang mengharamkan hal tersebut. yang namanya masjid maka perlu dikasih penerangan maka membangun masjid di tengah-tengah kuburan nah, sehingga di atas kuburnya orang soleh maka di sana akan ada israt al kubur membuat penerangan untuk kuburan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laknat perbuatan tersebut. Kemudian keharuman yang ketujuh ya, memberi penerangan untuk kuburan itu banyak dilanggar kalau di tempat kita di Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan itu biasanya ya, identik dengan penerangan di atas kuburan itu kasih ini yang bunder-bunder itu ya untuk penerangan maka samping-samping juga sampai juga yang nerangi kuburan lah yang jelas ini kalau dibikin masjid, maka nanti di luar masjid kan tentu ada lampu-lampu. Nah, jadinya nerangi kuburan. Kemudian yang ketujuh menyerupai ahli kitab jika sir minal akwal wal af'al dalam berbagai perkataan dan perbuatan wasunan dan berbagai tingkah laku pihak tersebab sebagaimana dengan sebab ini kamu wal wakil sebagaimana realita yang terjadi maka dengan sebab ini maka orang akan menyerupai orang Nasrani dalam perkataannya dan perbuatannya ilahi dari kabinet wujud dan lain-lain dari sisi-sisi untuk mengharamkan hal ini. Fakat kanat al bunya alat al kubur Ibrahim al Khalil dan sesungguhnya bangunan yang ada di atas kuburnya Nabi Ibrahim al Khalil Sallallahu Alaihi Wasallam masjidatun itu ditutup layatul ilaiha eh, ya, adalah bisa dimasuki sampai akhir tahun uh, uh, 100 yang keempat sampai akhir tahun 400 Ya kenapa sekarang di masa Syekhul Islam itu dibongkar dan ditutup? Apabila ada yang mengatakan bahasanya ada sebagian perempuan al-mutasilat bil khulafa yang masih punya hubungan dekat dengan khalifah bermimpi Fidalika tentang hal tersebut manaman dalam tidurnya fanukibat dalika maka dilubangilah penutupnya Wakilah dan saya mengatakan bahwa orang-orang Nasrani ketika menguasai al hadin nawahi daerah ini mereka melubanginya. Tumaturika dalika masjidan kemudian dibiarkanlah hal tersebut sebagai masjid pada putus setelah penaklukan al akhirah nah, yang menaklukkan berikutnya karena ini di Baitul Maqdis Baitul Maqdis kan pertama kali pegang kaum muslimin setelah itu kemudian Tartar menguasai kemudian bisa lagi ditaklukkan oleh Salahuddin al -Aib. Wakana Abu Fadl min suyukhina dan guru kami orang-orang istimewa dari guru-guru kami laisaluna fi majmu' tilkal bunya dalam eh, di semua bangunan tersebut dan mereka melarang murid-muridnya untuk sholat di sana karena rangka mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hati-hati dari maksiat kepada Allah sebagaimana telah lewat. Ini bid'ah yang lain berkaitan dengan kubur itu menjadikan kubur sebagai masjid. Ini bid'ah berkaitan dengan masalah kubur. Kemudian bid'ah yang lain dalam masalah kubur adalah ikatul masobi adalah menyalakan lampu memberikan penerangan di hadir masyahid di masyhad masyhad ini masyhad itu tadi bangunan kubur orang soleh mutlak cara mutlak Nah, tentang membuat penerangan, memberi lampu penerangan di kuburan kata Syekhul Islam la juzu bila khilafin a'lamu. Tidak ada khilaf di antara para ulama. A'lamuhu dalam sebatas ilmu. Dan beliau orang yang sangat paham tentang khilaf ulama. Dia mengatakan tidak ada khilaf tentang tidak bolehnya memberikan penerangan di kuburan. Linahil warid karena terdapat larangan eklektis yang tadi kita baca dan tidak boleh memenuhi bima yundar laha min dunin wa ghairihi. Maka tidak boleh memenuhi nazar untuk merangi kubur. Ada orang yang bernazar, nazarnya ngasih minyak. Kan ini lampu penerangan butuh minyak, butuh minyak tanah atau yang lainnya. Maka ada orang yang bernazar untuk kubur, yaitu nazarnya mau ngasih minyak tanah untuk penerangan nah, itu nazar yang tidak boleh dipenuhi baik nazarnya adalah nazar minyak apakah yang lainnya Bal mujibu bahkan konsekuensinya mujibu nazar maksiat adalah konsekuensi nadar maksiat Kemudian bid'ah yang lain di, di kuburan adalah sholat di dekat kuburan. Meskipun tidak dibangun di sana masjidun masjid, maka sholat di, di dekat kuburan itu dan juga termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalilnya perkataan Aisyah yang tadi kita baca, laula dzalika la ubrisa qabruhu. Dan menyebutkan karena hal itu maka tentu kuburan Nabi itu adalah dimakamkan Nabi dimakamkan di pemakaman umum akan tapi Nabi khawatir kuburnya dijadikan sebagai masjid. Kata Syekhul Islam, Aisyah tidak bermaksud dengan ini mujarab bina'il masjid semata-mata membangun bangunan masjid karena para sahabat tidak mungkin membangun di dekat di sekeliling kubur Nabi masjid karena masjid Nabawi di dekatnya Wa nama qasadat namun yang dimaksud oleh Aisyah bahasanya mereka khawatir orang akan sholat di dekat kubur. Maka setiap tempat yang orang itu sengaja sholat di sana, maka berarti tempat tersebut telah jadikan masjid. Bahkan semua tempat yang digunakan untuk sholat itu juga bisa disebut masjid. meskipun di sana tidak ada bangunan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalil al ardu masjid wa tahura. Maka masjid di sini adalah masjid dalam makna bahasa yaitu tempat sujud, tempat ibadah karena mungkin dimaknai dengan bangunan masjid. Kemudian di sini Syekhul Islam memberikan dua definisi masjid. Yang pertama, kullu mawdu'in kusidat as-salatu fihi. Semua tempat yang orang itu <coughs> sengaja mendatanginya untuk orang untuk sholat di sana, ingat setengah sengaja mendatanginya. Jadi keluar dari rumah, sengaja pergi ke satu tempat, maksudnya adalah untuk sholat di sana, maka itu adalah masjid. Nah, ada definisi yang lebih luas lagi. Itu masjid adalah kullu maudu'in yusallatihi semua tempat yang digunakan untuk sholat itu masjid. Masalah rumah itu bisa disebut masjid dalam pengertian yang kedua ini. semua tempat yang digunakan untuk sholat meskipun orang tidak bersengaja untuk datang ke sana. Orang lagi jalan, safar, di tengah jalan dia perlu sholat, dan dia gelap. Dia tidak sholat di situ, maka di situ adalah tempat itu adalah masjid secara bahasa. Dan sekarang oleh Abu Al-Khudri dari Nabi, Nabi mengatakan, semua bagian bumi adalah masjid, kecuali makbarah wal hamam. Dan pekuburan dan kamar mandi, atau tempat untuk mandi. karena Ahmad, Abdul Dawud, Tirmidzi, Ibnu Bazar dan yang lainnya kata Syekhul Islam di asanid jayyidan dengan syarat-syarat yang jayyid. Waman takalama fi dan siapa yang membicarakan sanad hadis ini ala tubuh masjid maka disebabkan fama istawfa turuku turukahu maka dia tidak mengumpulkan semua jalur-jalurnya ya, kata Islam ada ulama yang mendaifkan hadis ini al tukulah masjid itu ada ulama yang mendaifkan hadis ini namun ini mereka mendaifkan hadis tersebut kata beliau karena tidak mengumpulkan semua jalur-jalurnya kalau beliau-beliau mengumpulkan semua jalur-jalurnya kemudian menganalisisnya maka akan memastikan bahwa ini adalah bisa jadi dalil. Maka yang dimaksud menjadikan kubur sebagai masjid tadi yang pertama kali boleh sampaikan yaitu membuat bangunan masjid di atas kubur sehingga kuburnya itu ada di dalam masjid dan yang kedua adalah sholat di dekat kubur. Wa'alam dan ketalah bahasanya di antara minal fukuha di antara ahli fikih ada orang yang berkeyakinan bahasanya sebab dilarangnya sholat di makbarah laisa ilah hanyalah karena kuburan itu adalah madon atau najasa. Diperkirakan di sana ada najis. Lima yaktarit biturab karena tanah kuburan tersebut bercampur dengan sodidil mauta dengan belatung-belatungnya orang yang sudah mati. Bebanah ala dan itikad dan berdasarkan keyakinan ini maka mereka al-farqa membuat perbedaan antara makbaroh yang baru dan makbaroh yang lama. Dan antara makbaroh yang yakunu baina wa baina turab ha'il ataukah la yakunu. Antara makbaroh yang ada ha'ilnya ada penghalangnya dan ada makbaroh yang tidak ada ha'ilnya. maka uh, karena karena demikian maka uh, ada ada ulama yang berpendapat kalau makbarah itu makbarah yang sudah lama maka boleh sholat di makbarah. Kalau makbarahnya baru tidak boleh sholat di makbarah. Dan apa mereka membedakan antara yang ada hail dengan tidak. Kalau orang itu sholat di makbarah itu pakai tikar, ada hailnya, maka boleh. Namun kalau langsung sujudnya di tanah, dan itu makbarah, maka tidak boleh karena tidak ada hail. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, yaitu ilah. Dilarangnya sholat di dekat kubur ada ilahnya adalah najis. Dan Syarul Islam mengakui bahasanya najisnya tanah adalah penghalang untuk boleh sholat di atasnya baik tanah tersebut adalah makbarah ataukah bukan. Maka tapi maksud yang paling penting binahi anis salat indal kubur, terlarangnya salat di dekat kubur, bukalah ini, bukalah karena najis. Karena Nabi telah menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani jika mati di tengah-tengah mereka orang yang soleh, maka mereka membangun ala kubur di atas kuburnya masjid dan masjid. Tetapi Nabi mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid Nabi mengingatkan mentahdir supaya umatnya tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yahudi dan Nasrani tetapi Ruya dan diriatkan anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Biasanya beliau mengatakan Ya Allah janganlah jadi Janganlah engkau jadikan kuburku Watanan yukbadu Berhala yang disembah Sungguh besar muka Allah Untuk sekelompok orang yang menjadikan kubur para nabi sebagai Tempat ibadah Kata Aisyah seandainya bukan karena itu maka kubur Nabi tentu dinampakkan namun Nabi khawatir ya, e, kuburnya dijadikan sebagai masjid. Dan Nabi mengatakan ini orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur sebagai masjid maka janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid ini aku melarang hal tersebut. Pada kulu maka hadis ini seluruhnya Yubain menjelaskan bahasanya sebab dilarangnya sholat di dekat kubur bukanlah karena mabon atau najasah, dimungkinkan ada najis. Nama adalah atau tikhodiah autanan, dimungkinkan kubur itu dijadikan berhala. Sebagaimana perkataan Syafi'i beliau mengatakan sebagaimana di Al-Um di Al-Um Syafi'i mengatakan akra aku tidaklah suka, aku melarang ayu adam makhlukun makhluk itu diagung-agungkan sampai-sampai kuburnya dijadikan masjid maka fatal fitnah alaihi wa alaman ba'dahu minan nasi ya, karena dikhawatirkan adanya kesesatan bagi orang tersebut dan orang-orang setelahnya maka kata lima musyafii sebab dilarangnya sholat di dekat kubur adalah makhafatul fitnah bukan makhafatul uh, talawus di najasa. Wahadal makna, waqad dzakara hadal makna dan alasan semacam ini, ilah semacam ini juga telah disebutkan oleh Abu Bakar al Asram dalam kitabnya Nasihul Hadis wa Mansuhu. Juga disebutkan oleh uh, Ashabul Ahmad, murid-muridnya Imam Ahmad dan semua para ulama dan para ulama ulama yang lain. Karena kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang sholat lam yakun yumbas tidaklah boleh dibongkar. Wal kubur al wahid la najasata alaihi. Dan jika cuma satu kubur saja maka tidak ada kenajisan padanya. Ya, maka apa ilah dilarangnya sholat di dekat kubur. Maka ulama khilaf tentang apa ilahnya. Sebagian ulama ya, minal fukoha kata Syekhul Islam, sebagian ahli fikih mengatakan ilahnya adalah khawatir najis. Kok bisa najis? Karena ini bangkai manusia ini akan nanti akan hancur, ini campur dengan tanah, maka tanahnya kecampuran najis ini bangkainya najis akan jadi belakang belakang akan uh, najis kemudian ini diresap oleh tanah maka khawatir tanahnya najis karena menurut ulama yang mengatakan ilahnya adalah khawatir najis maka kemudian derivatnya apa maka dibedakan antara pakai tikar dengan tidak pakai tikar kalau sholat di makbarah Kemudian dibedakan antara kuburan baru dan kuburan lama. Kuburan lama sudah sudah bersih. Namun pendapat yang benar, pendapat yang, namun pendapat yang kedua dan ini pendapat yang beliau pilih, ya, dilarangnya salah di dekat kuburan adalah mazan natu ittikhadiyah auzana karena dikhawatirkan ini jadi jalan untuk terjadinya penyembahan berhala, yaitu penyembahan kubuk. Dan di antara ulama yang berpendapat bahwa ilahnya adalah ini khawatir terjadinya kesyirikan adalah di antara yang berpendapat demikian adalah Asyafi'i demikian juga salah seorang muridnya Imam Ahmad Abu Bakar al asra maka inilah yang benar yaitu dilarangnya sholat di dekat kubur itu adalah karena dikhawatirkan jadi jalan menuju kesyirikan ya, demikian yang kita baca Assalamualaikum Tidak. Karena bangkai manusia itu enggak najis. Ini benar. this